wasallam hingga Allah taala menyatakan limitsli hadza falyamalil amilun. Untuk hal yang semacam ininya, yang semacam inilah hendaknya seseorang berbuat, bersikap, mengikuti, mencontoh mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama kaum as-shadiqin, para aulia Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Syekh Habib Bakar bin Salim beliau mengatakan fahumul murad wala yuradu humu wal qalbu mushtaghilun bihim wal hana karrir li sam'i dhikrahum wa hadithahum ma'i ihsana mereka adalah orang-orang yang kita inginkan mereka orang-orang yang kita cari mereka adalah para aulia yang kita idamkan yang kita rindukan sehingga hati senantiasa sibuk dengan mereka sibuk dengan ilmu mereka sibuk dengan cinta kepada mereka sibuk meneladani perjalanan mereka inilah sikap pecinta terhadap mereka inilah sikap orang-orang yang menjadi ma'as-sadiqin bersama orang-orang yang memiliki kesungguhan di dalam menunaikan tugasnya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatu ayuhal ikhwan introspeksi diri kita kita sibuk dengan apa apa yang membuat kita sibuk Seburuk-buruknya kesibukan adalah yang menyibukkan kita dari jalan mereka. Membuat kita sibuk lalai lupa untuk cinta, mengikuti, meneladani mereka, mengambil ilmu mereka, menempuh perjalanan mereka, mencontoh mereka dengan sebaik-baiknya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad al Habshi beliau mengatakan wa mimma yasurul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi hahiya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlagun wa kathratu awradi di antara hal yang paling menggembirakan hatiku apabila kalian menempuh menempuh jalan mereka yang menggembirakan hati mereka para awliya aulia salihin dan makna kegembiraan mereka berarti kegembiraan Rasulullah dan makna kegembiraan Rasulullah berarti ridha Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh Hal yang paling menggembirakan hatiku manakala kalian menempuh jalan mereka, jalan para datuk-datukku. Apa jalan mereka? Hahia amal khalat an syawaibin. Amalan yang suci dari noda, dari celak, dari kotoran, diiringi dengan ilmu, dengan akhlak dan banyak zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Yang menggembirakan mereka bukan banyaknya harta, yang menggembirakan mereka bukan tingginya jabatan, yang menggembirakan mereka bukan banyaknya pengikut, yang menggembirakan mereka bukan menjadi seorang ningrat dihormati masyarakat bukan itu yang menggembirakan mereka tetapi yang menggembirakan mereka manakala kita mengikuti jalan mereka solat kita baik puasa kita baik akidah kita benar kita berakhlak mengikuti jejak mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh saudara-saudara sekalian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf adalah orang yang mencerminkan daripada sikap guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau menggabungkan menyebutkan tentang orang-orang yang mana mereka itu berbeda zaman, berbeda waktu, berbeda masa akan tetap tetapi magam mereka, kewalian mereka sama, hal mereka sama, bahkan nama mereka juga sama. Siapa? yang hidup ratusan tahun yang lalu al-Imam Abu Bakar al-Adani bin Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus radhiyallahu anhu arda seorang wali besar kemudian juga al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas radhiyallahu anhu arda guru daripada al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh al-Habsyi dan ini al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as-Saggaf yang ada yang kita hadir pada siang hari ini pagi hari ini haul daripada beliau orang yang dimuliakan oleh Allah taala dengan apa beliau capai Kedudukan tinggi tersebut dari kedudukan para wali-wali besar semuanya itu adalah dengan berkat peneladanan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti para salafus soleh keburukan terpadukan di dalam menyimpang dari jalan mereka menganggap sesuatu yang baik ada jalan yang lebih baik dari jalan mereka menganggap hal yang demikian tersebut sebab Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keberkahan di dalam dakwah mereka hingga meraih kesuksesan di dalam dakwahnya, di dalam ajarannya semua yang dilandasi dengan rahmat dan kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah kita dengar kemarin di Rauha dibacakan wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad al Habshi terhadap Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf yang isinya adalah untuk menyayangi hamba-hamba Allah memberikan manfaat kepada segenap manusia apa yang bisa dia berikan membimbing manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baiknya manusia adalah yang paling manfaat terhadap manusia lainnya wal Habib Abu Bakar begini kesibukan beliau memberikan manfaat, membantu, menolong orang lain, membimbing manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Sehingga semuanya itu beliau lakukan dengan rahmat, dengan kasih sayang, mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ini jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad? mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin ana wa dengan rahmat dengan kasih sayang jalan beliau tidak mengenal mencaci orang lain tidak memaki orang lain tidak melaknat orang lain tidak mengkafirkan orang orang lain namun mengajak semuanya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini jalan beliau jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad menghabiskan waktu 13 tahun di Makkah 10 tahun di Madinah bagaimana dalam tempo tersebut di Makkah beliau dicaci beliau diganggu ditaruh duri di jalanan beliau terkena kaki beliau kemudian juga bagaimana dicekik dari belakang dengan sorban beliau, bagaimana diletakkan kotoran di atas pundak beliau, bagaimana beliau dilempari oleh bat, dilempari dengan batu tatkala ke Taif, gigi beliau pun patah dalam suatu pertempuran, darah mengalir dan kening beliau sobek sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya itu tidak membuat beliau dendam, tidak membuat beliau dengki kepada orang-orang yang melakukan itu kepada beliau. Namun jalan beliau sabilin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika diperintahkan ah, sebagian sahabat bilang ya Rasulullah ini teman-teman kita dibantai dibunuhi sumpahi mereka laknat mereka wa Rasul bilang ma bu'itsu la'anan wala sabbaba inna ma bu'itsu rahmatan lil alamin saya diutus oleh Allah taala bukan sebagai tukang laknat bukan sebagai tukang mencaci namun semata-mata sebagai rahmat bagi alam semesta sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga beliau dengan rahmat dan kasih sayangnya ditimpuki batu darah mengalir kemudian datang malaikat penjaga gunung ingin membalikkan gunung Taif kepada mereka orang-orang Taif tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya mereka tidak mau beriman aku masih mengharapkan keturunan mereka atau anak-anak cucu mereka aku harapkan dapat beriman kepadaku sallallahu alaihi wa sallam enggak nyumpahin orang tidak mengutuk orang al-imam abdurrahman bin abdullah bal-faqih allamatu beliau mengatakan wa uswatul makrub fi istibari fi kulli ma gasa al kuffari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa ma da'a illa ala rijali Beliau adalah teladan bagi orang yang ditimpa kesulitan, bagi orang yang mendapatkan kesusahan, yang mana beliau itu dalam kesusahan yang beliau alami hingga dilempari dengan batu diletakkan kotoran tatkala beliau bersujud akan tetapi beliau tidak pernah mengutuk orang lain ada beberapa orang saja yang disumpahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana memang hagat alaih musyagawah lain daripada itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam limithli hadza falyamalil amilun Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfaqih Pernah satu kali beliau di, dizalimi oleh oleh pemimpin raja di zaman tersebut hingga beliau dimasukkan ke dalam penjara dan disiksa di dalam penjara. Datang murid-muridnya kepada beliau dan berkata ini memang sultan kurang ajar mereka mulai mengeluarkan omongan yang tidak baik terhadap sultan yang melakukan hal itu kepada Imam Abdurrahman bin Abdullah Balfagi beliau bilang jangan kalian maki dia jangan kalian caci dia ini sebenarnya murni kesalahan saya apa kesalahannya Habib? Dia bilang saya tuh biasanya tiap hari ada pembantu yang datang ke rumah saya dia bekerja. Tiap hari saya selalu tanya gimana sholat hari ini sudah betul, sholatnya benar, sudah sholat, berjamaah sholatnya. Selalu tiap hari saya tanya. Namun pada hari tersebut waktu saya ditangkap saya lupa bertanya pertanyaan ini terhadap pembantu saya lupa menanyakan sholatnya dia bagaimana hingga gara-gara hal tersebut Allah Ta'ala hukum saya dengan hukuman yang semacam ini jadi yang salah adalah saya kata Imam Abdurrahman bin Abdullah al-Faqih radhiyallahu anhu wa'aradahu karenanya saudara-saudara sekalian mereka adalah ahal insaf orang-orang yang menjalankan haknya orang lain tapi tidak menuntut orang lain untuk memberi haknya dia radhiyallahu anhum ajmain insaf bilantisaf sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'fu 'anil dzamb idza kana fi 'aqihi wa sababih wa idza dhayya haqqullah lam yagum ahadun li ghadabih enggak pernah ngomong yang tidak baik tidak pernah mengutarakan hal-hal yang tidak baik ya'fu memberikan maaf wa ya, wa yasfah memberikan maaf kepada sesama mereka tidak mencaci tidak mengeluarkan omongan yang tidak baik sehingga mereka ini pun juga mendapatkan sambutan dari masyarakat ketika mereka luangkan segalanya untuk Allah Allah taala memberikan segalanya untuk mereka fahuwa lahu wa hum lahu fahuwa lahum mualin kata Imam Abdul Rahman bin Abdullah dalam Rasyafat mereka menjadi orang yang menyerahkan segala-galanya untuk Allah maka Allah taala bukakan segala kebaikan bagi mereka radhiyallahu anhum ajmain sehingga bagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Alul Haddad bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang kita cari yang kita inginkan eh, eh, Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi beliau mengatakan la turafiq wa tashab fil khaliqah siwahum jangan kau cari sahabat teman guru pendamping selain dari mereka cari mereka fa innal maula waffar min hibatih atahum Allah sudah memberikan anugerah yang besar terhadap mereka e, sehingga cari mereka teladani mereka ikuti mereka sebab keberuntungan bersama mereka ula fala ta'du anhumu innahum matla'ul huda wa hum ballagu ilmal kitab wa sunnati jangan berpaling dari mereka sebab hidayah terbit dari mereka sahabat dan keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang menyampaikan ajaran Alkitab wa Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam para ahlul bait para sahabat para aulia para salihin jangan kita menyimpang dari jalan mereka ajak didik keluarga kita ngikut eh, ajaran mereka dan teladan daripada mereka tersebut Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi itu beliau mengatakan ana ara kulla dzambin yaghfirullah saya melihat menganggap dengan husnudzan saya semua dosa insya Allah diampuni oleh Allah Taala illa sabbis sahabah wal aulia saya ngelihat semua dosa diampuni oleh Allah Taala kecuali mencaci sahabat mencaci aulia nah ini yang sulit ini yang berat mengapa itu biasanya menyebabkan seseorang meninggal dalam suil khatimah al imam syawaf beliau mengatakan fasab fihim yalsan fasab fihim yalsan tahqiq yanzi'ul liman min kulli muslim wa inkan mu'min wa ta'i' lillah mencaci mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wal auliya salihin itu udah pasti dijamin mencabut iman dari setiap muslim walaupun dia adalah orang mukmin yang menjalankan ketaatan kepada Allah taala tapi benci sama sahabat sama ahlul bait sama auliya salihin ngomongin mereka maka dia bakal hancur Imamul Haddad mengatakan zulgadhi fihim hadimu asli dinihi orang yang mengkritik mereka yang di dalam hatinya ada kebencian ngomong gak enak terhadap mereka dia menghancurkan agidahnya sendiri sebelum dicabut nyawa imannya hancur dan dicabut lebih dahulu oleh ada bala ada musibah karena itu nggak ada jalan yang lebih baik kecuali kita kembali ngikutin jalan mereka ngikuti tarikah mereka jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian Allah Ta'ala jaga anak-anak kita Allah Ta'ala jaga keluarga kita bisa ngikut jalan mereka jalan yang diridha oleh Allah Ta'ala kaum